Yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya berbagai macam kenikmatannya yang tak mungkin bisa kita hitung dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kenikmatan ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Di antaranya adalah dengan cara uh, duduk di majlis ilmu Dalam rangka meningkatkan pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap dinul Islam Dan harapannya bisa menjadikan sebab kita semakin uh, mendekati kepada kesempurnaan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Salhub dan kita membahas mengenai adab doa yaitu etika berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dan kita sampai pada poin yang keempat yaitu istihbabut taqdimil a'malish shalihah baina yaday doa dianjurkan untuk menyodorkan atau e, menyampaikan berbagai macam amal-amal soleh yang telah kita lakukan kehadapan Allah Tabaraka wa Taala sebagai bentuk tawassul kita di dalam berdoa kepada Allah Jalla wa'ala ya, Bahwa satu di antara tawassul yang masyru' Tawassul yang diperkenankan bagi kita di dalam berdoa kepada Allah Adalah dengan menyebut amal-amal soleh yang pernah kita lakukan dan hal ini dicontohkan ataupun disampaikan oleh Allah Tabaraka Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga dipraktikkan oleh sebagian kaum terdahulu yang diberitakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, tentang disyariatkannya untuk bertawassul dengan amal-amal soleh. dan kita bisa memilih di antara amal-amal soleh yang e, sangat ikhlas di dalam kita melakukannya, yang sangat berkualitas di dalam kita melakukannya dan kemudian kita e, sampaikan kepada Allah. Kita ajukan kepada Allah sebagai bentuk tawassul kita. Meskipun secara umum kita tatkala baru saja melakukan berbagai macam amal soleh Maka kemudian kita pun berdoa kepada Allah Dan kita sebut amal soleh yang telah kita lakukan itu pun juga diperkenankan. Poin berikutnya itu al-iksar min nawafil ibadati ba'dal faraid min asbab ijabati doa yaitu memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah amalan-amalan mustahab mandub amalan-amalan yang dianjurkan untuk melakukannya yaitu amal ibadah setelah kita menegakkan amal-amal yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala dan ini merupakan satu di antara sebab Allah mengabulkan doa-doa kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahmatullah alaih Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha qala Bahasanya Allah Jalla wa'ala telah berfirman Artinya ini adalah hadis Qudsi man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alayh wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idannahu wa la ma wa ma taraddadat an syai'in anna fa'iluhu tarad eh, taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mata wa krahu masa'atuhu barang siapa yang memusuhi wali-waliku kata Allah jalla wa ala maka aku umumkan peperangan kepada diri mereka. Dan yang disebut wali Allah tidak harus memiliki khawarikul adah. Tidak harus memiliki perkara-perkara yang di luar kebiasaan manusia. Ya seperti harus bisa terbang ke langit ataupun eh, tenggelam di lautan ataupun di bumi ataupun yang semacamnya. Akan tapi yang disebut dengan wali Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa Inilah wali-wali Allah. Ala awliya Allahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah adalah mereka yang tidak merasa hazan yaitu bersedih hati dan mereka tidaklah merasa takut dan wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala maka setiap orang yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quran tentang wali Allah meskipun tidak memiliki khawarikul adah perkara-perkara yang luar biasa maka dirinya adalah wali-wali Allah. Dan yang paling harus kita perhatikan yang namanya wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Itu orang-orang yang mereka menjaga akidah mereka dan kemudian akidah tersebut membuahkan amal nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah wali-wali Allah. Dan dia adalah hambaku mendekatkan dirinya kepada diriku dengan sesuatu amal ibadah yang lebih aku cintai ketimbang dirinya melakukan perkara-perkara yang telah aku wajibkan kepada dirinya. Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepada diriku dengan amalan-amalan sunnah, dengan amalan-amalan mustahab ataupun mandub ataupun nafilah, sehingga aku pun akan mencintai dirinya. Maka yang pertama kali harus kita perhatikan sebagai seorang muslim yaitu melakukan perkara yang paling Allah cintai. Apa itu? Yaitu perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa taala. Maka seseorang seorang muslim tidak tepat manakala begitu perhatian dengan amalan-amalan yang sifatnya adalah anjuran sementara kemudian melalaikan perkara yang menjadi kewajiban dirinya. Dan perkara yang Allah Jalla wa'ala wajibkan untuk seorang manusia Yang pertama adalah perkara yang Allah wajibkan Antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala Dan yang kedua adalah kewajiban-kewajiban antara dirinya dengan sesama Makhluk Allah Jalla wa'ala Maka semuanya harus diperhatikan ya. Kewajiban kita kepada Allah yang paling utama Adalah mentauhidkan Allah Tabaraka wa ta'ala Yang itu merupakan hak Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengkan salah seorang sahabatnya yaitu Muad bin Jabal eh, di atas keledai. Maka kemudian Rasulullah memanggil Muad bin Jabal, "Ya Muad, labaika ya Rasulullah." Adadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah. Tahukah Anda apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau sebagai seorang sahabat uh, dan memang belum tahu, maka beliau mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih mengetahui. Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa amma haqqullahi 'alal ibadi alla yusyriku bihi syai'an bahwa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah bahwa hamba-hamba tersebut tidaklah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu apapun, terutama adalah di dalam peribadatan-peribadatannya. Wa amal haqu wa amma haqqul ibadi 'ala Allah dan adapun hak-hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yu'adzibuhum Bahasanya Allah Jalla wa'ala tidak akan menghadap mereka man la yushriku bihi syai'ah yaitu hamba-hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Maka ini adalah adil. Ya Allah e, memiliki hak atas hambanya, maka hamba pun juga memiliki hak atas Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hak e, hamba terhadap hamba yang lain yang paling utama adalah hak kita kepada ataupun kewajiban kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hak Rasulullah kepada kita semuanya sebagai seorang muslim yaitu kita menjadikan beliau sebagai satu-satunya mutabaah sebagai satu-satunya sosok yang layak untuk kita jadikan sebagai ikutan sebagai suri tauladan bukan berarti kita tidak boleh mengikuti yang lain namun yang dimaksud dengan satu-satunya bahwa Eh, segala ikutan-ikutan yang ada layak untuk kita ikuti manakala dirinya sesuai dengan apa yang menjadi perilaku dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik bin Anas rahmatullah alaihi, "Kullun yu'khadhu min kaulihi wa yutrok. Semua orang perkataannya boleh diambil dan boleh dibuang. Mana yang boleh diambil yaitu manakala sesuai dengan perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Namun manakala tidak sesuai maka perkataan siapapun layak dibuang. Maka suatu ketika pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sempat marah kepada sebagian murid beliau. Tatkala beliau mengatakan qala Allah wa qala Rasul maka kemudian ada di antara mereka mengatakan qala Abu Bakar wa Umar. Tatkala beliau menyampaikan firman Allah dan eh, dan sabda Rasulnya, maka kemudian ada yang menandingi dan perkataan bahwa Abu Bakar berkata demikian, bahwa Umar berkata demikian. Maka beliau kemudian mengatakan hampir-hampir Allah menurunkan hijaratan, menurunkan eh, batunya kepada kalian. Ketika aku katakan qala Allah wa qala Rasulullah, kemudian kalian mengatakan Qala Abu Bakar wa qala Umar. Dan kewajiban-kewajiban yang selainnya. Dan senantiasa kemudian ketika seseorang telah memperhatikan kewajiban-kewajiban yang Allah Jalla wa'ala embankan kepada dirinya, maka kemudian seorang mukmin dia akan menjadi orang yang dicinta oleh Allah tatkala kemudian mengiringi dengan amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan mustahab, amalan-amalan mandub ataupun nafilah. Itu banyak nama namun sama maknanya itu melakukan perintah-perintah Allah dan Rasulnya yang e, tidak sampai kepada sebuah kewajiban. Hukumnya tidaklah sampai pada kewajiban akan tapi sifatnya adalah anjuran. Maka Ketika seseorang ya dia sudah melakukan puasa pada bulan Ramadan, dia pun mengiringi puasa e, di hari-hari yang lainnya. Entah puasa Senin Kemis, entah puasa Daud, entah puasa Al-Ayyamul Baydha, e, eh, ataupun puasa yang lainnya. Ketika Allah mewajibkan kepada kita salat sehari semalam sebanyak lima kali, maka kemudian kita pun mengiringinya dengan e, salat rawatib baik dua rakaat sebelum duhur ataupun empat rakaat kemudian dua rakaat setelahnya ataupun empat rakaat setelahnya kemudian dua rakaat setelah maghrib dua rakaat setelah isya dan dua rakaat sebelum subuh dan juga sholat-sholat sunnah lainnya imma sholat duha kemudian tahiyatul masjid ataupun kiamulail dan yang lainnya demikian juga amalan-amalan yang wajib yang lainnya maka senantiasa ada pengiringnya dari amalan-amalan sunnah nah ketika seorang muslim, seorang mukmin memperhatikan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada dirinya dan kemudian dirinya pun melakukan amalan-amalan yang sifatnya adalah sunnah maka ini akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwa fungsi amalan-amalan sunnah ini adalah dalam rangka untuk menyempurnakan amalan-amalan wajib yang telah kita lakukan yang di sana tentu tidak ada yang sempurna. Ya, ada saja kekurangan, ada saja kekurang sempurnaannya sehingga fungsi daripada amalan-amalan sunnah ini adalah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban. Ya, sebagaimana di dalam uh, hadis qudsi yang lain ketika Allah Jalla wa'ala berfirman yang sebelumnya didahului sabda Rasulullah Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamati min amalihi as-salah. Sesungguhnya amal ibadah yang pertama kali akan dihisap oleh Allah di hari kiamat nanti dari kalangan para hambanya adalah salatnya. Fa in saluha faqad aflaha wa in Kalau kemudian salatnya baik, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang sukses. Wa in fasadat dan kalau kemudian salatnya buruk, salatnya rusak, maka faqad khaba wa khasara. Dia akan menjadi orang yang sengsara dan orang yang merugi. Kemudian wa inin min minal faradati syai'un dan kalau kemudian dari amal-amal wajib yang dia lakukan ada kekurangannya ya, kekurangannya maka kalau Allah tabaraka taala Allah tabaraka taala berfirman di hari kiamat nanti ungduru hal li abdi min tatawwu'in yustakmalu biha min al fariyadah lihatlah oleh kalian para malaikat apakah sekiranya hambaku memiliki amalan-amalan sunnah yang kemudian kekurangan kewajibannya disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah tersebut ini diantara fungsi amalan sunnah yang paling penting adalah yang pertama akan mendatangkan kecintaan Allah dan yang kedua sebagai penyempurna penutup kekurangan-kekurangan kewajiban yang kita lakukan. Dan buah ketika seseorang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Maka janji Allah Kuntu samahul ladzi yasmau bih. Akulah yang menjadi pendengarannya. Dan akulah yang menjadi penglihatannya. Dan akulah yang menjadi tangannya untuk memegang dan akulah yang menjadi kakinya untuk berjalan. Namun tentu bahwa hadis ini tidak mungkin kita maknai dengan makna zahirnya. Meskipun kewajiban kita tatkala membaca ayat Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita wajib untuk memaknai dengan makna zahir. Ya, dengan makna zahir, itu makna yang langsung tampak ada pada ayat tersebut ataupun hadis tersebut. Maka kewajiban kita pada dasarnya adalah memaknai hadis ini sebagaimana makna zahirnya. Berarti Allah lah yang menjadi pendengaran, penglihatan, tangan untuk menyentuh dan kaki untuk berjalan. Ini makna zahir. Makna yang tampak yang langsung difahami dari teks satu nas. Nah, baru tatkala kemudian satu makna tidak mungkin dimaknai dengan makna zahir. Dengan adanya korinah ya dengan adanya korinah indikator yang kuat yang datang dari agama maka baru kemudian boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Ya, boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Tanpa adanya korinah yang kuat, maka tidak boleh dipalingkan kepada makna yang lain. Nah maka kemudian di antara para ulama seperti yang dirangkum oleh Sesoleh Ibnu Saimin rahmatullah alaih makna daripada hadis ini adalah bukan dengan makna zahirnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan laisa kamislihi syai'un wa samiul basir. Ini ayat yang sangat-sangat e, berharga untuk menjadi senjata bagi orang-orang yang tidak mau menerima sifat-sifat Allah ataupun bagi orang-orang yang mau menerima sebagian sifat Allah namun menolak yang lainnya maka ayat ini menjadi senjata yang sangat-sangat ampuh nah berkaitan dengan masalah di sini kalau kemudian Hadis ini dimaknai dengan makna zahir, maka bertentangan dengan ayat tersebut. Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa, yang sama dengan Allah Jalla wa'ala Kalau kemudian kita maknai dengan makna zahir, berarti andikan kita melihat ya, andikan kita melihat Rasulullah dan tentu, tentu Rasul adalah manusia yang paling sempurna di dalam beribadah kepada Allah termasuk di dalamnya di dalam melakukan amalan-amalan yang sunnah. Bolehkah kita kemudian mengatakan oh itu mata Rasul adalah mata Allah. Oh, telinga Rasul adalah telinga Allah. Benarkah? Tentu tidak benar. Kalau begitu berarti kita telah menyamakan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha sempurna dengan makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Maka tidak boleh. Ya. Oleh karenanya maknanya bahwa ketika seseorang menyempurnakan kewajibannya sekemampuan dirinya meskipun tidak sempurna dan kemudian mengiringinya dengan amalan-amalan yang sunnah maka Allah akan senantiasa membimbing penglihatannya membimbing pendengarannya membimbing tangannya membimbing kakinya untuk selalu melakukan dan mengatakan Eh, perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan pimpin ya, langkahnya, Allah akan pimpin tangannya, Allah akan pimpin uh, mulutnya, lisannya, matanya, pendengarannya sehingga sesuatu yang muncul dari dirinya adalah perkara-perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian buah yang lain tatkala seseorang melazimkan dirinya untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah setelah kewajibannya. Wa in sa'alani la'u'tiyannahum. Kalau dirinya meminta kepada diriku, maka la'u'tiyannahum. Di sini ada lamut taukid. Bahkan selain ada lamut taukid ada nun taukid. Di ada dua penekanan di dalam kata ini. Artinya ini adalah jaminan yang sangat-sangat kuat. Andaikan Allah berfirman tanpa adanya penegasan, tentu kita wajib percaya. Bagaimana lagi ketika Allah mentaukitkannya, menekankannya, mensungguhkan makna yang terkandung di dalamnya. Maka kata Allah, sungguh aku akan berikan apa yang menjadi permintaannya. Ya. Meskipun tidak harus semuanya. Ya. Bahkan jangankan kita Rasulullah pun juga ada permintaan yang tidak dikabulkan oleh Allah. Namun ghalibnya pada umumnya doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengabulan doanya sebagaimana eh, yang telah kita sampaikan boleh jadi kontan, boleh jadi Allah tunda, ya, entah berapa hari berapa pekan, berapa bulan, berapa tahun, berapa puluh tahun Itu kuasa Allah Dan minimalnya Allah simpan Dan nanti akan menjadi balasan yang sempurna di hari kiamat Dan kalau dirinya kemudian meminta perlindungan kepada diriku Maka sungguh aku akan berikan perlindungan kepada dirinya Maka ini tuntunan bagi kita kaum muslimin tatkala kita meminta perlindungan kepada Allah dimanapun berada dan kapanpun kita berada maka kepada Allah tidak boleh kita minta perlindungan kepada sebagaimana dilakukan oleh uh, sebagian saudara kita yang muslim juga melakukannya sedekah lautan sedekah sawah sedekah panen, sedekah hutan. Yang intinya mereka ingin mensedekahi lautan bukan lautnya yang diinginkan. Kalau lautnya ngapain laut makan e, sedekah kita? Laut tidak butuh makanan. Itu maksudnya adalah makhluk yang ditakuti, makhluk yang dipuji, makhluk yang disegani, yang diagungkan yang ada di laut. Dengan sedekah tersebut harapannya apa? akan memunculkan banyak rezeki. Nanti nelayan ini kan yang melakukan ya nelayan dan e, para penguri-uri budaya, namun ini budaya yang tidak benar. Ya. Harapannya nanti setelah melakukan sedekah, kalau berlayar e, mencari ikan, dapat ikan yang banyak. Bagi orang yang ada di sekitarnya harapannya apa? Nanti air tidak akan marah sehingga menyeret rumah-rumah mereka. Harapannya nanti memberikan si penghuni laut ini akan memberikan keselamatan di dalam kehidupan mereka. Ini diharapkan. Dan yang melakukan hal semacam ini bukan hanya yang ada di Jogja. Ya. Di mana-mana, ya, di mana-mana mereka melakukan hal semacam itu. Dan ini termasuk diantara budaya yang eh, tidak boleh kita lakukan sebagai seorang muslim. Cukuplah kita mohon perlindungan kepada Allah, baik perlindungan dari lautan. Siapa yang yang menguasai laut? Allah. Siapa yang menguasai gunung? Allah. Siapa yang menguasai tanah seluruhnya? Allah. Bahkan langit dan bumi di hari kiamat nanti fi qabdatillah di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bayangkan kalau bumi dan langit itu di genggaman Allah, seberapa keagungan Allah. Kok kita minta perlindungannya bukan kepada Allah? Ada yang ngeyel. Lu itu kan budaya yang baik. Andai kan e, budaya semacam ini yang oleh sebagian orang diklaim sebagai sebab munculnya malapetaka, Orang-orang Aceh katanya orang-orang yang agamis. Tapi juga 2004 ada tsunami. Kita katakan yang agamis ya agamis, yang murtad juga banyak di Aceh. Bahkan lokasi terjadinya tsunami ketika itu lokasi yang menurut informasi digunakan untuk pesta miras bahkan pesta seks di malam ataupun di malam 25 eh, Desember. mendatangkan kemurkaan Allah Jalla wa'ala intinya bahwa dimanapun dan kapanpun tatkala kita mohon perlindungan mohonlah perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan ma nazala balaun ila bidambin wala rufi'a ila bitaubatin tidak ada satupun musibah bencana malapetaka yang turun ke muka bumi kecuali disebabkan karena dosa dan tahulah kita semuanya bahwa dosa yang paling besar kepada Allah adalah dengan menyekutukannya, yaitu dosa syirik. Yang di dalam surat Luqman Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim. Sungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang paling besar. Dan dosa-dosa yang lainnya. Maka yang paling layak untuk meminta perlindungan kepada Allah adalah dengan mentauhidkan Allah yang pertama. Bahkan Allah memberikan jaminan keamanan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dan kesyirikan maka mereka mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan mendapatkan hidayah. Maka syarat untuk memohon perlindungan ini bukan dengan kemudian melakukan sedekah lautan Kemudian kalau di Jogja namanya larungan ya dengan melarungkan beberapa kepala kerbau misalnya ataupun kepala sapi ataupun yang lainnya. Bukan bukan dengan itu, tetapi dengan mentauhidkan Allah. Dan yang kedua sebagaimana kata Ali bin Abi Thalib adalah memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi balasan bagi orang-orang yang senantiasa berupaya untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Poin berikutnya istibabu istiqbalil kiblah indah doa. Dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat ketika berdoa. Ya, meskipun tidak selalu. Ya, ketika misalnya eh, kita makan sedang menghadap ke timur ya, tidak mengapa juga berdoa ya bismillah dan uh, tidak harus kemudian menghadap ke kiblat. Namun yang dimaksud doa-doa yang eh, apa namanya yang lebih besar daripada itu doa-doa yang agak spesifik membutuhkan konsentrasi agak lama maka kita dianjurkan untuk menghadap ke arah kiblat contohnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu istaqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al fa ja'ala nafarin min quraish ala syaibah ibn rabi'ah wa Utbah bin Rabi'ah wal Walid ibn Utbah wa Abi Jahl ibn Hisham fa ushidu billahi laqad ra'aituhum sar'a qad ghayyar qad ghayyarathum asy-syamsu wa kana yawman harran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Ka'bah dan uh, Ka'bah ini adalah arah yang paling mulia bagi kita kaum muslimin jadi bukan sebagaimana klaimnya orang-orang kafir kita nyembah Ka'bah bukan. Itu adalah arah. Arah yang paling mulia untuk menyatukan kaum muslimin di dalam peribadatan-peribadatan yang mereka lakukan khususnya adalah salat-salat mereka. Salat-salat kita semuanya. Maka kemudian da'a Allah Baginda Rasulullah SAW berdoa untuk kehancuran sekelompok dari orang-orang Quraisy. Ini orang-orang yang telah Eh, menjadi pelopor di dalam menyiksa Rasulullah dan para sahabatnya ketika di Mekah Al-Mukarramah. Siapa mereka itu? Syaibah bin Rabi'ah. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah yang e, eh, ketiga anaknya Utbah yaitu Walid bin Utbah. Yang keempat adalah Abu Jahal, pemimpinnya, gembongnya. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Keempat orang ini terbunuh di dalam perang Badar Kubro. yang di dalam perang Badar Kubro semuanya terbunuh empat orang ini. Bahkan yang membunuh <clears throat> eh, Abu Jahal sebagaimana yang dulu pernah kita singgung, dua pemuda yang umurnya baru belasan tahun ya, 15 ataupun 16 tahun ya, dua anak kembar. Dan pada saat itu jenazah-jenazah mereka ini berubah karena panasnya matahari. Yang pertama, Hadis yang kedua di dalam poin ini Ini juga e, dalam peristiwa perang Badar kata Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhu ketika terjadi perang Badar Kubra baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ke pasukan orang-orang musyrik wahum alfun jumlahnya seribu orang ya kurang lebih ya bisa kurang bisa lebih wa ashabu salasu mi'ata watis ata asyara. Sedangkan sahabatnya jumlahnya hanya 319. Berarti kurang lebih eh, jumlah mereka tiga kali lipat kaum muslimin. Fastaqbala Nabiullahi al-qiblata summa madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih Allahumma anjizli ma wa'adtani. Maka kemudian Baginda Rasulullah menghadap ke arah kiblat, kemudian menjulurkan tangannya ke atas dan memohon berdoa kepada Allah setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan doa ya Allah selamatkanlah ataupun penuhilah ya penuhilah apa yang telah engkau janjikan kepada diriku yaitu selamatkanlah eh, kelompokku yang kecil ini sebagaimana di dalam redaksi yang lain in tuhlik hadil isabah al-qalilah lentubat fil ardi abada. Ya Allah seandainya aku binasakan kelompok yang kecil ini tentu kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini. Ataupun tidak ada lagi orang yang menyembah di muka bumi ini menyembah kepada dirimu. Itu habislah sudah. Nah, maka di dalam dua hadis ini menunjukkan doa-doa yang uh, serius ataupun doa-doa yang apa namanya yang agung yang banyak permintaan yang kita inginkan dari Allah ya bukan eh, doa-doa yang biasa itu layak kita berdoanya menghadap ke arah kiblat.